Wa ammal mu'minu kalau seorang mukmin yang berbuat baik, Anda punya iman dan Anda berbuat baik atas dasar keimanan yang ada di dalam hati Anda, maka fa innallaha ta'ala yudakhiru lahu, Allah akan menyimpannya bagi orang tersebut hasanatihi untuk kebaikan-kebaikannya. Kebaikan yang murah dilakukan oleh orang yang beriman nih. Orang yang beriman nih yang menyaksikan cara ini, dengar suara ini, yang hadir di sini, ini ahli iman semuanya. Jika Anda semua berbuat baik, Allah akan simpan. Dari kebaikan anda nanti di akhirat. Dibuatkan tabungan. Akhirat. Dan ini yang paling penting karena apa? Bukan sehari dua hari. Selamanya. Dan gede sekali bukan sekedar bukan sekedar balasan yang kecil. Besar sekali balasan dari Allah. Fil akhirat tidak akhirat. Tapi di dunia wa yukibuhu wa yukibuhu dan Allah akan memberikan kepadanya rizkon rizki di dunia di dunia ala taatihi karena ketaatan, karena kebaikannya. Subhanallah. Kalau ahli iman dikasih di dunia, dikasih di akhirat. Makanya berbuat baik yang benar, ada dua ada anjurannya. Ada tata krama, makanya kami himbau kepada semuanya. Yang ingin berbuat baik hendaknya melalui petunjuk. Bukan dengan hawa nafsumu. Petunjuk seorang soleh, petunjuk guru, petunjuk pembimbing.